الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kalian yang di tangan saudara adalah diktat nomor 57. Dekat ini membawa sebagian daripada bahan-bahan fatwa-fatwa para ulama yang membawa kita kepada taraf pergaulan yang lebih tinggi bahan-bahan penuntun hidup dan penunjuk jalan bagi suatu pergaulan yang nilainya lebih tinggi daripada sekarang ini dan siapakah di antara kita yang paling cepat terpimpin pikirannya dan perasaannya ke arah kebaikan yang dimaukan oleh Islam? Maka jawaban itu insya Allah akan Anda temukan sebagiannya di dalam diktat ini. Semoga insya Allah kita termasuk dalam golongan itu. Lantas dunia kita sekarang banyak manusia yang tidak bersandang agama, tidak bersandang akhlak, tidak juga e, mempunyai belas kasihan. Karenanya hukum kesempatan, hukum mumpung-mumpung selalu dipergunakan orang. Sehingga tidak jarang kita melihat orang menganiaya, merusak hak orang lain, dan melihat kepada si lemah merupakan atau sebagai makanan yang lezat baginya. Lalu bagaimana kita sebagai muslim menghadapi golongan-golongan atau manusia-manusia seperti itu? Apakah kita balas pengkhianatan dengan pengkhianatan? Kekejaman dengan kekejaman? Tentu tidak menurut ajaran Islam. Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan hal yang demikian itu. Kita oleh Islam dibolehkan menuntut hak yang diroyok orang. Selama itu dapat kita lakukan secara wajar dan biasa. Tetapi kita tidak dibenarkan untuk membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kalau uang Anda dicopet, Anda tidak dibenarkan mencopet orang lain. Kalau ada seorang merusak saudara punya sepeda, orang itu sepedanya tidak dirusak. Tetapi menurut hukum Islam dia disuruh bayar kerugian. Berapa yang harus dia bayar? Tetapi Anda boleh menuntut jika itu kerugian tidak diberikan. Menuntut kerugian. Tidak merusak sepeda orang itu. Sabda Rasulullah saw. alaihi wasallam, "La darara wa la dirar." dan untuk menghilangkan sikap penganiayaan cara-cara yang kejam dari seorang makhluk kepada sesamanya maka Nabi SAW bersabda unsur akhaka zaliman au mazluman bantulah saudaramu seagama baik ia sebagai penganiaya atau yang dianiaya para sahabat bertanya ya Rasulullah kami bisa mengerti bagaimana caranya kita membantu kami membantu saudara kami yang teraniaya. Tetapi bagaimana kami harus membantu yang menganiaya? Rasulullah SAW menjawab, bantulah dia dengan mencegah dia untuk tidak berbuat penganiayaan. Bantulah dia supaya dia terhindar dari perbuatan kekejaman itu. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan kita kaum muslimin. Jadi kita harus bantu seorang muslim yang dianiaya untuk pertama meringankan deritanya, mencari pengganti bagi apa yang hilang daripada tangannya atau sebagainya. Tetapi juga membantu yang menganiaya untuk tidak berbuat demikian, membantu dia di sisi Allah kalau kita bisa menghindarkan dia daripada perbuatan penganiayaan, maka kita berarti membantu dia untuk selamat, untuk tidak disiksa oleh Allah di hari kiamat. Dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, eh, sekarang marilah kita mulai membaca isi diktat ini. Yang pertama, likulli syai'in sada' wa sada'u nuril qalb syiba'ul batn Saudara-saudara, sebagaimana yang sering saudara dengar, kalangan ahli tasawuf ini banyak memerhatikan soal akhlak, soal e, roh, dan soal hati dan apa yang bertempat di dalam hati kita berupa al-mahabbah, al-haya minallah, jadi saya kasih sayang, malu. Ini dipelihara oleh ahli tersebut. Antara lain mereka berkata, tiap sesuatu itu bisa berkarat. Bisa nayang kata orang Jawa. Itu karat itu tai besi. Dan karatnya hati, soda'u nuril qalb adalah shibaul batin. Nurul qalb, cahaya hati manusia, cahaya roh. Radarnya manusia ini bisa e, berkarat kalau perutnya selalu kenyang di luar batas yang diperlukan. Saudara-saudara, saya kira tidak salah apa yang dikatakan oleh seorang ahli tasawuf ini. Saya kira ahli kesehatan pun juga membenarkan apa yang disinyalir oleh ahli tasawuf di bidang kerohanian ini. Ahli kesehatan mengatakan orang yang perutnya kenyang, berat ya, dan juga berat untuk berpikir. Sehingga orang bilang asyibah yurisul balada. Kekenyangan kekenyangan itu atau sifat kemelakan kata orang Jawa itu membawa orang menjadi bodoh. Juga membawa penyakit. Juga membawa sumpah buat orang yang asas, orang yang berasa, orang yang terlalu kenyang itu hatinya sumpah. Tidak enak rasanya. Masyarakat muslimin, karena itu kalau kita hilangkan sifat ini maka kita akan mendapat kecerdasan lebih eh, kita sehat. Kekenyangan adalah penyakit. Itu pencerna kita tidak kita beri istirahat sama sekali. Baru dia mau menghancurkan satu makanan kita tambah lagi makanan terus atau kita pol sehingga ahli kesehatan mengatakan kemungkinan itu e, mekar khusus besar lalu membawa akibat-akibat yang tidak baik. Karena itu di ilmu tasawuf mengatakan asyiba itu satu pantangan ahli tasawuf. Lalu bagaimana makannya ahli tasawuf? Makannya manusia yang biasa adalah yang dipakai, yang dikerjakan, yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Makan sebelum kenyang dia berhenti. Jadi duna shiba. Ada pepatah Arab yang mengatakan nahnu qaumun la na'kulu hatta najul Wa idza akalna la nashba. Kami adalah kelompok manusia yang tidak makan kalau tidak lapar dan kalau makan tidak kenyang. Ini kesehatannya orang ini akan lebih langgeng daripada orang yang makan kenyang terus mudah terserang penyakit setidak-tidaknya pilek dan sebagainya dan manusia ini sebenarnya bukan hidup untuk makan ya betul sudah jelas dia makan untuk hidup lalu hidup untuk apa untuk ibadah jadi makan untuk hidup hidup untuk ibadah ibadah untuk meridhakan Allah dan menjalankan tugas tugas kita dihidupkan ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah. Jadi ibadah itu banyak macamnya, tidak satu jenis. Tidak sholat saja, tidak puasa saja. Jadi untuk itu perlu kita makan untuk menyambung hidup. Tidak hidup untuk makan. Tetapi apakah saudara kira tidak ada manusia yang berpikiran bahwa dia makan untuk hidup? Eh, hidup untuk makan? Banyak. Itu kaum materialis yang pikirannya yang akalnya sebenarnya buta. Artinya dia tidak bisa membedakan antara halal dan haram. Dia sudah membiasakan diri untuk hidup e, dengan segala benda, hidup bendawi yang dikejar oleh dia. Maka dari itu dia membiasakan diri makan yang lezat-lezat dan banyak macamnya. Dan itu jadikan satu kebiasaan. Sehingga satu waktu kalau dia harus terpaksa makan dikurang daripada itu, dia mengeluh. Dia merasa tidak enak. Dan kalau makan enak pun dia belum tentu syukur. Tapi seorang muslim tidak demikian. Seorang muslim makan untuk hidup. Dan hidup untuk ibadah. Sehingga makannya seorang muslim sudah merupakan satu ibadah. Setiap niatnya dia mau makan ini, ya Rob, ini rezekimu, aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu maha penyayang dan maha pengasih. Apabila aku kuat dengan makanmu ini, aku punya ibadah akan kutambah. Sudah otomatis menjadi satu niat ibadah. Dan niat ibadah sudah menjadi ibadah. Seumpamanya tekad tadi kurang dilaksanakan, dia sudah mempunyai niat. Wa niyatul mar'i khairun min amalih. Kadangkala niat seorang lebih bersih lebih murni daripada kalau niat itu sudah terlaksana. Jauh kalau sudah terlaksana biasanya ada ria, ada ujub, minta dipuji orang, minta dilihat orang, dan sebagainya. Tapi kalau masih niat itu masih tetap murni. Setidak-tidaknya amal ini ada sangkutan, sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sangkut paut dengan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi kita makan untuk hidup. Menyambung hidup. Dan hidup kita pakai untuk ibadah. Saudara-saudara yang kedua adalah qalilun qalilul amal ma'al ma'rifah khairun min kathiril amali bila ma'rifah. Sedikit amal dengan pengetahuan lebih baik, lebih afdol daripada amal yang banyak tanpa pengertian. Jadi rupanya Islam ini menilai amal manusia ini adalah kualitasnya, bukan eh, bukan kuantitasnya. Kualitasnya bagaimana? Bagaimana amalmu ini? Kalau amal dengan pengertian, itu ada satu pengertian, artinya dia mengerti apa yang dia kerjakan. Orang yang mengerti apa yang dia kerjakan, seorang ulama tahu apa yang mesti dikerjakan, Seorang dokter mengerti apa yang dikerjakan di hadapan masyarakat. Seorang murid tahu apa yang harus dikerjakan dengan pengertian. Lalu niatnya baik, pengertiannya cukup. Sudah jelas orang ini sempurna amalnya. Diterima oleh Allah amalnya. Dan dinilai amalnya oleh Allah sebaik-baiknya. Sebaliknya ada orang yang mengamalkan sesuatu yang banyak tetapi tanpa pengertian. Ada satu orang dia sholat misalnya. Dia tidak mengerti apa artinya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia tidak tahu apa yang membatalkan sholat. Bahkan dia belum tahu bahwa niat itu salah satu bagian dari sholat. Dia belum tahu bahwa wudhu itu yang dibasuh A, B, C, D misalnya. Jelas amal ini nilainya rendah sekali. Kalau tidak ditolak sama sekali oleh Allah. Sedang masalah sholat misalnya adalah masalah masalah prinsip. Masalah selamatnya kita di akhirat atau tidak selamat. Jadi kehidupan kita di dunia ini sebetulnya adalah kelakuan kita. Sholat kita dan ibadah. Nusuk. Lalu kelakuan kita terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, lidah kita. Kalau ini beres, insya Allah di akhirat kita beres. Kalau tidak, disinilah masalah ujiannya seorang di akhirat itu. Karenanya, kita harus mengerti apa yang kita lakukan. Kita harus sadari, jadi kita kerja ini dengan kesadaran. Tidak bekerja ikut-ikutan. Khususnya dalam sholat. Kalau ada orang ditanya, kenapa kamu sholat? Iya, ayah dan ibu saya sholat. Saya ikut sholat. Ini orang tidak mengerti untuk apa dia sholat. Dan apa sebenarnya sholat itu. Dengan demikian, nilai sholatnya ya rendah sekali. Kalau tidak dikembalikan oleh Allah sebagai sesuatu yang dikerjakan tanpa pengertian. Namun, betapapun sedikitnya amal, kalau kita mengerti tujuan kita beramal, niat kita atur, kita baik, maka sedikit itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah. Apalagi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW juhdul mukil seorang yang sudah tidak mempunyai apa-apa kecuali ini dipas seorang hasilnya 30 ribu dia sedekah untuk fakir miskin 1000 belanjanya belum tentu cukup 30 ini namanya orang yang dikatakan sodakahnya adalah juhdul mukil sudah besar seorang mempunyai 500 juta sedekahnya 10 ribu bukan juhdul mukil Ya bisa mengeluarkan lagi tidak tidak meng, menggoncangkan budgetnya tidak menggoncangkan anggaran belanjanya kalau dia keluarkan umpamanya satu juta masih ada 400 499 eh, saudara-saudara ini namanya juhdul mukil dan biasanya orang yang mengerjakan juhdul mukil ini orang yang mengerti orang yang buas tahu sedar kewajibannya dan tahu menilai bahwa ini nanti ku tabungkan di banknya Allah di hari kiamat aku akan terima sesuatu yang maha hebat saudara-saudara ini adalah salah satu contoh juga orang yang berpuasa ada orang berpuasa karena dia mau menyehatkan perutnya ya nawaitunya itu sehat perut tidak ehtisaban lillah Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena kepercayaan dia bahwa ini adalah satu tugas yang diwajibkan oleh Allah. Karena ini adalah satu fardu. Lalu dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah, maka orang ini sebagai balasan Allah akan mengampuni dosanya. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi orang yang puasa karena dia mau menyehatkan mulutnya, lain lagi. Nah, Saudara-saudara, yang ketiga. Asluddin al-wara' wa afdalul ibadah mukabalatul lain wa aqamu turuqil jannah salamatul sadr ini ada tiga faktor saya kira kita semua ini perlu memperhatikannya bahkan segera mencatat dan mengamalkannya Beliau berkata begini, Aslul al-wara. Pangkal daripada agama ini adalah wara. Pokok pangkal agama adalah wara. Apa artinya wara? Wara itu hati-hatinya kita dalam menerima atau mengambil sesuatu yang bukan kita punya atau eh, dia larang oleh Allah atau subuhat pun sedikit kita tolak dia ya, tidak mengambil ini namanya wara ada orang yang tidak pakai wara halal haram diambil kalau dikatakan ini subuhat ah, ya sudah habis tidak ada lagi bagaimana kita mau cari duit dia terima ini orang bukan wara bukan orang wara dan biasanya demikian ini akan menerima perhitungannya bahkan orang yang melanggar batas wara nanti dia akan masuk di dalam haram kadang-kadang dia tidak sengaja jadi warak itu tidak kemilian hak orang dan hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Kalau ada kaul ini boleh, ini tidak boleh, diambil yang lebih dekat daripada al-warak dan ahwal. Karena itu saudara-saudara, ini dianggap oleh ahli tasawuf asluddin, pangkal warak. Jadi ilmu tanpa warak tidak ada artinya. Cari duit tanpa warak tidak ada artinya menjadi eh, malapetaka bagi kita akan berbalik memukul kita kembali yang kedua afdhalul ibadah mukabaratul lain saudara tentu sudah bisa membayangkan ibadah ini memang tidak ada yang e, melakukan ibadah dengan gairah dan kesenangan sebagaimana orang melakukan maksiat karena ini biasanya tidak cocok dengan hawa nafsu Jarang sekali orang yang hawa nafsunya sudah terstel begitu rupa sehingga semua yang diinginkan cocok dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini mukmin sempurna. Tetapi banyak kebanyakan orang kalau disuruh ibadah, kalau bangun subuh saja ke masjid, dia berasa seperti berat sekali. Ada orang yang kalau pergi ke masjid itu menyeret kakinya, seperti orang yang diseret ke pembantaian, ya, ke tempat pembantaian. Ya. Seperti kambing yang mau dibantai. Padahal dia akan menghadap Allah SWT di masjid. Tapi berat, maka itu kalau mau di Jumat itu sudah pas. Sudah akan imam sudah naik mimbar baru dia masuk. Bahkan kalau sudah khotbah masuk sholat, baru dia lari-lari pergi ke Jumat. Ini orang eh, ke kemauannya untuk beribadah kurang. Dan memang semua orang begitu, tapi kita melawan. Harus kita lawan. Karena kita kepingin supaya tidak lama di masjid, malah kita lamakan lagi. Kita malah pergi ke masjid jam 10. Sekali-sekali kita coba begitu. Sampai kita nanti eh, normal sebelum Jumat setengah jam kita sudah berada di masjid. Kalau bisa, kalau orang dulu-dulu yang ahli, yang mengerti hadis, kalau masuk masjid itu jam 6 pagi. Itu namanya sa'atul ula. فكأنما قرب بدنه dalam hadis yang sahih barang siapa yang pergi ke masjid dalam jam eh, pada jam pertama dalam hari dari hari Jumat maka dia akan seperti memotong unta dan disedekahkan orang nama qarraba badana. kalau dia pergi ke saat tsaniya jam kira-kira ya 7 8 maka dia seperti menyembelih sapi juga batil. Tapi ada yang sabda Rasulullah SAW yang pergi Jumat sudah hampir itu katanya seperti dia mengorbankan satu biji telur saja. bagaimana nama qarraba Bayubah. Orang yang tahu nilainya pahala Allah di sisi di sisi Allah pahala itu di hari kiamat dia tidak nerimakan dia cuma dapat satu biji telur dia tapi dapat satu unta kenapa apalagi orang dulu-dulu itu kalau hari Jumat libur pray ini sekarang hari Jumat bekerja. Di hari Ahad pray. Lain lagi ini masalahnya. Jadi hari orang mau pergi gereja kita pray. Kita tidak pergi gereja. Kalau zaman penjajah dulu kantor-kantornya ditutup, kantor kementerian apa ditutup sebab mereka mau pergi gereja. Orang-orang Belanda itu mau pergi gereja dan pegawai-pegawainya semuanya harus disuruh pergi Lihat tuan-tuannya pergi ke gereja. Tapi sekarang kita tidak akan pergi ke gereja, tapi pray kita juga hari Ahad. Di dalam di dalam soal melawan hawa nafsu, yang paling berat sebetulnya bangun malam, maka beratul lain. Dia bilang melawan hawa nafsu untuk bangun malam. Ini berat. Dan saya kira semua saudara sudah pernah mencoba ini. Mau bangun sahur saja coba beratnya bagaimana apalagi bangun malam. Apalagi bangun malam bukan satu malam dua malam dalam satu tahun atau satu umur, tapi bangun malam itu tiap malam. Kalau bangun jam 1, jam 2 ini berat, maka pahalanya juga besar, timbangannya juga berat. Kira-kiralah sudah bahwa segala yang lebih berat kita laksanakan karena kita mesti melawan hawa nafsu, begitu juga beratnya pahala sudah. Begitu saja. Orang mengeluarkan satu juta setengah kalau ini tidak diubah untuk pergi ke haji. Yang berat orang mengeluarkan satu juta setengah itu bisa jadikan ya modal kecil. Tetapi dia buang itu tidak ada sama sekali artinya dibuang sama sekali untuk pergi ke haji karena takaruban ilallah ini pahalanya besar sebab itu satu juta setengah dibedolnya dari hati. apalagi orang yang punya setengah pas-pasan Apalagi orang yang sampai menjual sawahnya karena dia kepingin menunaikan rukun kelima. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kalau orang e, miliuner akan lebih haji satu setengah juta ya bukan apa-apa, tidak perlu melawan. Anak muda umur belasan tahun, delapan belas tahun, jam setengah dua dia sudah bangun malam. Ini muka itu lainnya lebih berat. Kalau orang sudah seumur saya misalnya, ya sering-sering keliling. Tidur sudah tidak senyenyak anak-anak muda. Tapi anak lebih muda, lebih berat bangun malam. Dan lebih besar pahalanya. Begitulah kira-kira. Jadi segala yang kita lawan hawa nafsu kita. Dalam amal ibadah, dalam bertakarruf kepada Allah. Maka saya kira itu besar sekali pahalanya. Saudara-saudara yang ketiga, wa akrobu turuqil jannah salamatus sadri. Dan paling dekat jalan ke surga adalah kebersihan dada. Kebersihan dada di sini menurut ahli tasawuf artinya kebersihan dada daripada dengki, daripada hasud, daripada dendam khusumat, daripada sombong, daripada macam-macam. Kalau kita bisa membersihkan dada, maka jalan ke surga adalah pendek sekali. Tidak terlalu jauh buat orang yang dadanya bersih. Dalam hadis yang lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ahli jannatil bul." Orang yang tuhu dadanya dan bersih daripada dengki, itulah orang ahli jannah. Kalau orang dadanya penuh dengan unak-unak, penuh dengan dendam khusumat, itu biasanya ini memberatkan menjauhkan jalan sorga daripada orang itu. Dan sudah jelas kita semua kepingin masuk sorga dengan dalam dengan atau dari jalan yang paling dekat. Seperti saudara ingin sampai ke satu tujuan dari jalan yang paling dekat, termasuk juga sorga, khususnya sorga. Akrabu turqil jannah, Salamatul sadr. Jadi kalau salamatul sadr tidak terjamin, maka sebenarnya orang ini belum terjamin masuk surga. Tidak ada jaminan masuk surga. Saudara-saudara kita pindah kepada alinea keempat. Ra'sul hikmati makhafatullah. Ini hadis. Maksudnya, pangkal hikmah adalah takut kepada Allah. Hikmah itu ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu keserasian, keseimbangan antara otak dengan perasaan. Jadi perasaan kita harus diopeni. otak juga. Otak kita isi dengan ilmu. Tidak boleh otaknya si muslim kosong. Sebab dialah pertama manusia di dunia yang menerima perintah baca dan tulis. Dalam perkataan pertama dari wahyu yang jumlahnya 30 juz ini Perkataan pertama Iqra. Dan ayat keempat Alladzi 'allama bil qalam. Pena sebagai alat tulis. Jadi tidak boleh ada tempat eh, Islam tidak memberi tempat bagi si buta huruf. Ya harus Al-hikmah di sini otaknya diisi, perasaannya di ditenangkan eh, dengan akhlak an-nubuwah ala sahibiha abdul salatu wassalam. Jadi manusia ini harus ada hikmah. Hikmah itu adalah satu nanti melahirkan suatu kebijaksanaan, keadilan yang mengontrol syahwatnya, yang mengontrol marahnya. Semarah mesti dikontrol. Tidak ditutup sama sekali, tetapi tidak dibuka e, pintunya lebar-lebar. Syahwat juga tidak ditutup sama sekali, tapi juga tidak dibuka, tidak dilempiaskan semau orang itu. Jadi dipimpin, di, diatur oleh hikmah. Hikmah itu nanti datangnya daripada wahyu. Wahyu itu adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi seorang ini kalau dapat hikmah sudah baik ini manusia baik. Allah berfirman dalam Al Quran, "Wahai yang telah hikmah Fakat utiya khairan kathira. Kalau orang diparingi, diberi oleh Allah, dikaruniai oleh Allah, al-hikmah, maka orang ini diberi sesuatu yang banyak, kebaikan, diberi kebaikan yang banyak. Namun sedikit orang yang sedar tentang hal itu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi kita mohon daripada Allah, berilah kepada kami ya Allah al-hikmah. Sebab so, kalau kita dapat hikmah, artinya kita bisa menempatkan segala sesuatu itu di tempatnya. Melawan pada waktu perlawanan itu harus kita kerjakan. Mengalah pada waktu kita mengalah harus kita lakukan. Memaafkan pada waktu kita harus memaafkan. Mengkritik pada waktu itu kritik harus kita lakukan. Itu hikmah. Waman dan hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang kelima, dalam surat dalam surat Fatir ayat 18 Allah berfirman, "Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib." Engkau hanya akan berhasil memberi peringatan kepada mereka yang takut kepada Tuhannya secara gaib. Jadi orang ini ada orang yang mempercayai gaib. Ada orang yang tidak percaya kepada gaib. Rukun iman Allah membuat surat kedua namanya surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah berbunyi Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada ghaib biasanya orang ini hati-hati dalam tindak tanduknya. Saya dia percaya bahwa tiap perbuatan, tiap gerak geriknya akan terawasi kalau terawasi tercatat. Kalau tercatat akan terbalas. Jadi dia tidak mungkin sembarangan. Ya seperti kalau saudara berjalan di hadapan seorang entel atau bersama seorang entel. Bagaimana saudara? Ya saudara mesti hati-hati. Perbuatan saudara, kata-kata saudara sudah awasi betul. Tapi nanti saudara akan ditangkap oleh si entel ini. Betapa pula Allah SWT sudah siang-siang mengatakan, hei manusia, di tangan kanan dan kirimu ada dua malaikat. Tugas mereka hanya satu, mencatat amalmu. Yang baik maupun yang buruk. Jelas? Kemudian ditambah lagi, dan perbuatanmu yang baik dan yang buruk itu. Kalau yang baik, ku upah. Ku beri ganjaran yang baik. Kalau yang buruk, aku akan balas. Setimpal dengan perbuatan itu. Kamu nanti akan mati dan matimu itu merupakan pindahanmu dari alam yang kacar ke alam yang halus. Dan itu aib. Di situ nanti akan kamu bertemu dengan amalmu. Ini semua gaib. Kalau kita tidak imankan ini, kita tidak bukan mukmin. Nah, kalau kita sudah imankan dan dengan pengertian yang penuh, dengan keyakinan yang sungguh, fa insya Allah kita selamat. Baik kita tua atau muda, perempuan atau laki kita pasti selamat. Sebab mukmin yang takut kepada Allah hanya orang yang takut pada gaib. Yang mempercayai al-gaib. Takdir itu gaib. Orang sudah berusaha. Sekali lagi berusaha sambil berdoa. Belum juga berhasil. Dia akan marah kepada siapa? Akan marah kepada dirinya. Marah pada manusia. Tidak berguna dia mesti menyerahkan ini semua kembali lagi kepada Allah untuk minta petunjuk, untuk minta ilham, untuk minta itu dan ini daripada Allah. Ya Rabb, aku gagal berbuat. Aku minta aku diberi petunjuk yang lain. Begitu. Itu namanya orang yang yu'min bil Seorang pegawai negeri di lacinya ada uang jutaan. Dia bisa gunakan itu. Dan dia bisa berbuat sesuatu yang tidak sampai bisa diperhitungkan orang. Tetapi dia tidak, dia takut. Kalau manusia tidak mengerti, tidak melihat saya, maka Allah akan memperhitungkan saya. Ini namanya yu'min bil Seorang pegawai bea cukai melihat seorang membawa satu black candu akan menyuap dia. Dia percaya kalau dia mukmin bil ghaib, dia tidak akan terima suapan orang biarpun biarpun nilai suapan itu seperti gajinya setengah abad tidak akan menerima sebab nanti aku akan diperhitungkan oleh Allah perbuatanku ini akan merusak, merusak akhlaknya pemuda-pemuda bangsaku aku akan dipikulkan tanggung jawab kerusakan akhlak ini di hari kiamat ini malaikat akan mencatat akan kemana aku lari fa'ayna tadhabun ini namanya orang yu'min bil Seorang melihat tetangganya tidak ada orang, kecuali seorang istri. Dia tidak akan berani berbuat sesuatu yang melanggar tata susila dan tata akhlak. Sebab Allah melihat begitu seterusnya. Ini orang yang mukmin belain. Tapi sebaliknya, ya orang yang tidak bisa mengontrol syahwatnya, tidak tidak bisa mengontrol segala-galanya sebab dia tidak percaya pada gaib. Lebih jelas lagi kalau dia seorang komunis. Dia tidak percaya sama sekali bahwa dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Bagaimana saudara menunggu seorang komunis untuk takut berbuat sesuatu? <clears throat> untuk meninggalkan satu kesempatan kejahatan kalau dia masuk ke dalam satu kejahatan ah, kesempatan dia terang akan kerjakan itu sebab dia bilang mumpung-mumpung kapan lagi belum tentu akan berku aku akan berkuasa lagi begitulah seterusnya dia tidak peduli bahwa satu waktu dia nanti akan kena sesuatu balasan dan dia tidak percaya bahwa kalau dia sakit itu sakit daripada Allah. Dia tidak tahu. Kalau, kalau dia kena apa-apa, dia tidak mengerti. Katakan saja sekarang di Soviet. Soviet ini orang-orang pimpinannya di sana itu tidak mengenal kepada Allah sama sekali. Tidak tahu. tidak Dan dia tidak yakin sama sekali. Tidak percaya pada gaib. Tidak mungkin pekerjaan mereka itu beres. Kata seorang bahwa di Soviet Uni itu sekarang ada dua yang sakit. Brezhnev dengan ekonominya Soviet. Dua-dua ini sakit. Ekonominya Soviet, Soviet dengan presidennya. Bagaimana akan diatur itu negeri? Indah-indahan saja itu negeri ya dalam keadaan yang harus dikasihani. Walaupun kelihatannya mentereng dan gagah. Jadi masalah al-ghaib prinsip bagi seorang jadi kita punya amal tidak akan diterima kalau kita tidak tergolong daripada bangsa atau orang yang percaya pada gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya pada lain. sebagaimana saya katakan tadi, tidak sembrono dalam kelakuannya. Dalam tindak tanduknya tidak sembarangan, dia hati-hati, dia menghitung langkahnya. Dia mau menaruh kakinya itu dia hitung. Di mana saya letakkan kaki? Bagaimana perhitungan saya di hadapan Allah kelak? Bagaimana dengan manusia nanti? Dan begitu. Saudara-saudara dan yang penghabisan. Ada lima pesanan. Ufikum bihamsin In zulimtum lam tazlimu Wa in mudahtum lam tafrahu. Wa in zulimtum lam tajza'u. Wa in kuzzibtum fala taghdabu. Wa in khanukum fala takhunu. Saudara-saudara, aku pesankan lima perkara. Yang pertama, jika kalian dianiaya, jangan menganiaya. Ya seperti tadi. Itu bukan akhlak seorang mukmin. Pun juga bukan ajaran Islam. Oh, saya dipukul ya saya pukul orang lain. Tidak betul. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau kamu diutangi orang lalu dia tidak bayar, apa lantas kamu utang pada orang dan tidak bayar? Tidak betul. Jadi kalau kamu tidak dibayar utangmu sebagai seorang mukmin bil ghaib, bahwa utangmu ini akan dipikul oleh satu manusia dan kamu terima nanti di akhirat. Tanpa hisab lebih enak malah. Ya walaupun orang yang sampai merasakan begini ini jarang. Tetapi orang yang memperhitungkan ilmu ghaib dengan jelimet, dia pasti akan menyerah saja kepada Allah. Apa sih artinya utang di dunia? Kalau ada orang utang 100 ribu tidak dibayar dan dia mungkir misalnya, baiklah sudah. Kita nanti akan ketemu di satu tempat. Kita berdua akan ketemu lagi di hadapan Allah tapi di mana anda tidak bisa mungkir. Kita tunggu saat itu. Ini ma'akum minal muntazirin. Sudahlah tunggu aku tunggu. Dua-dua mati, yang satu ketemu lagi dia punya duit yang 100 ribu dan nilainya seperti seharga dunia barangkali kalau dinilai dengan waktu itu ini orang waktu ke, ke, kesusahan tidak mendapatkan uh, tidak mendapatkan amal amal hasanatnya orang ini dikasihkan dia itu nilainya besar dengan 100 ribu di dunia nggak ada artinya Buat seorang yang percaya pada gaib ini dijadikan faktor. Ini faktor pencegah. Jadi daya cegahnya al-imanu bil ghaib terhadap maksiat, terhadap mungkar itu besar. Karena itu tidak sembarang orang akan diparingi oleh Allah nikmat dia percaya pada gaib. Apalagi kepercayaan gaib secara mutlak. Jadi kalau sudah Allah, dia sudah tidak ayal lagi untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Sebab dia tahu apa akibat, apa kebaikannya di dunia dalam mengatakan kebaikan itu. Wa in mujahtum lam tafrahu. Jika kalian dipuji, jangan kesusu, dah, jangan keburu girang. Barangkali kamu harus berhenti sejenak untuk mengoreksi pujian orang ini. Kalau saudara dipuji bahwa saudara ini adalah orang yang paling alim, hati-hati. Saudara harus kembali pada diri Anda mengoreksi apakah benar begini. Kalau saudara dipuji orang pahlawan nasional, jangan kesusu. Apakah betul saudara pahlawan nasional? Koreksi dirimu. Jangan terus jingkrak-jingkrak seperti orang yang kegirangan dipuji. Padahal kadangkala pujian itu tidak tepat pada alamatnya. Dan pujian orang zaman sekarang ini pada umumnya tidak tepat. Maaf, maaf. Mudah-mudahan tidak terkami dan saudara tidak tergolong daripada manusia yang memuji bukan pada orangnya dan tidak dipuji bukan pada tempatnya. Atau dipuji bukan pada tempatnya. Jadi umumnya sekarang orang itu memuji cuma sekedar mengambil hati kawan. Seperti yang diatur dalam buku Dale Carnegie, seorang pengarang buku bagaimana Anda bisa mencapai lebih banyak teman. Bagaimana Anda bisa mengumpulkan sebanyak mungkin teman hidup. Itu katanya obral lah perkataan pujian. Walaupun Anda melihat itu rupanya ah, berlainan dengan yang ada sekarang kenyataannya. Misalnya saudara melihat teman Anda pucat. Saudara harus katakan padanya, aduh ini aja aku lihat Anda seger sekali. Supaya membesarkan pikirannya. Dan dia girang. Orang yang dipuji itu biasanya girang. Jadi maksud menggirangkan orang, dia puji dengan palsu. Dan yang dipuji mengatakan, wah ya saya dipuji orang tadi. Dia kira betul Karena itu ahli tasawuf mengatakan, la perahu jangan bersuci. Jadi kalau dipuji, wah anak, saya lihat saudara ini tangannya murah. Lalu terus dia bilang, wah sudah tidak ada orang di dunia lebih murah tangan daripada aku. Padahal dia puji itu supaya dia mengeluarkan duit, bukan untuk karena dia sudah mengeluarkan duit. Wa in zulimtum lam tajza'u. Jika kalian dimaki, jangan gelisah. Jadi yang pertama, yang kedua tadi supaya kita berhenti sejenak untuk mengoreksi apa betul ini sifat ada padaku atau tidak. Saya dipuji orang begini, apakah betul? Kalau tidak, kamu katakan astagfirullah. Mudah-mudahan ya Allah apa yang dipuji kepada saya ini kau jadikan benar. Tapi kalau benar ada pada saudara, ya syukurlah kepada Allah. Jadi yang terpuji itu sebenarnya Allah. Jadi kalau seorang ulama dipuji, maka yang dipuji sebenarnya Allah yang memberikan pada si ulama ini ilmu. Bukan si ulama itu sebetulnya, sebetulnya langsung kepada Allah kita kembalikan ini pujian. Kalau saya memberi, lalu itu orang mengatakan kepada saya, terima kasih Ustaz. Pantas kalau saya katakan terima kasih kita kepada Allah. Sebab saya yang punya itu duit saya serahkan pada si yang orang yang saya berikan itu adalah duitnya Allah. Dan yang menggerakkan hati saya untuk ada nafsu untuk bersedekah adalah Allah juga. Perlu apa saya dipuji? Sebetulnya saya tidak berhak untuk dipuji. Tetapi karena manusia dengan manusia sudah bertradisi itu, ya kita lantas ingat kembalikan ini pujian kepada Allah. Ya Allah antal mamdud, antal mahmud, engkaulah yang terpuji. Kembalikan pujimu kepada Allah. Ini manusia yang sedar. Sebaliknya juga wayang in lantai lam Kalau kamu dimaki orang, kamu dicela orang, jangan segera kamu uh, putus asa dan gelisah. Kemungkinan itu teks daripada Allah. <coughs> Ingat saudara bagaimana cerita seorang ahli tasawuf yang dimaki oleh temannya. Dia datang sengaja datang Habis Assalamualaikum, dia bilang saudara duduk. Saya ada berapa uh, koreksi terhadap saudara. Akhirnya ini orang tidak keras 10 menit. mengujani ini orang dengan amun maki. Saudara kalau mengatakan diri alim, maka saudara adalah ulama su. Kalau saudara alhasil habis 10 menit. Selesai itu orang. Tenang saja, kalem saja. Sesudah itu dia bilang selesai. Dia bilang selesai. Dia bilang, ya akhi, wahai saudaraku. Jika apa-apa yang kau sebutkan terhadap diriku itu benar, maka semoga Allah mengampuni aku. Jika tidak benar, semoga Allah mengampuni anda. Titik. Ini satu keindahan akhlak. Yang membawa itu orang yang memagi itu akhirnya dia kaget. Aku tidak nanti mendapat jawaban begini. Aku kira ini orang akan terbangkit nafsu marahnya untuk melawan saya. Tetapi aku dapat kata-kata begitu, dia lumer akhirnya. Dan dia minta maaf. Saudara-saudara, kalau dipuji, jangan membusungkan dada, sombong. Kalau dimaki, jangan mudah gelisah. Serahkan itu semua kepada Allah. Barangkali memang betul, kita pantas dimaki orang. Siapa tahu. Tapi umumnya orang tidak mau dicela. Orang tidak mau dikritik. Ini men tabiatil bajar. Jadi tabiat manusia orang itu senang dipuji, tidak mau dimaki, tidak mau dikritik, tidak mau ditegur. Kita mudah-mudahan jangan menggolongkan diri daripada golongan yang kedua itu. Wa in kadzibtum la taghdabu. Kalau kamu dibohongkan orang atau dipalsukan orang omonganmu, jangan mudah kamu marah. Jangan menghadapi itu dengan emosi koreksi kata-katamu. Barangkali betul yang mengkritik ini. Kalau ada seorang ulama khutbah, lalu sesudah khutbah dikatakan hadis yang anda bawa tadi hadis tidak sahih. Apa itu ulama lantas bilang, kamu yang tidak pernah baca hadis, kamu yang tidak tahu ini hadis, padahal benar tidak sahih. Jatuh itu ulama. Jadi jangan merasa marah Setidak-tidaknya kalau kita jujur, kita katakan, insya Allah akan saya periksa lagi hadis yang kubawa. Barangkali anda punya kata-kata itu betul. Itu pantas keluar dari mulut ulama. Tidak terus marah. Saudara-saudara yang kelima. Wa in khanukum falatakunu. Kalau kamu melihat orang mengkhianati anda, jangan sekali-kali anda mengkhianati orang lain atau mengkhianati orang yang sudah khianati. Saya dicuri uang saya oleh si A, lalu saya pergi mencuri uangnya si B, si A. Tidak betul. Kalau saya mencuri uangnya si B, lebih tidak betul. Jadi umpamanya saudara balas perbuatan dengan perbuatan yang sama, nilainya sudah dianggap tidak benar. Apalagi saudara balas orang lain. Kalau seorang dikhianati, oleh temannya. Lalu dia mengkhianati teman itu, itu salah. Kalau mengkhianati teman yang lain, lebih salah lagi. Saudara-saudara, dengan demikian, maka saya kira uh, isi daripada diktat ke-57 ini telah selesai saya baca dan saya komentari. Semoga kita semua uh, lebih uh, koreksi pada diri sendiri, lebih hati-hati, lebih mawas diri, lebih menyesuaikan kita punya tindakan dan amal dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Semoga kita mendapat barokah ilmu yang sedikit ini kita amalkan, kita sebar luaskan. Saudara-saudara sudah selesai ini maka barangkali ada pertanyaan coba dibaca pertanyaannya ada. Ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pernah mendengar keterangan dari Pak Ustaz bahwa di miskin mempunyai surga seluas 10 kali dunia. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan wajahnya pun Allah sanawat wal Masalahnya bagaimana pengertian ayat tersebut? Saudara-saudara, saudara penanya yang terhormat. Yang dimaksud ardu samawat wal ard yang dikenal oleh manusia dan yang dipelajari oleh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau ini jannatin arwah samawat yang ada, maka Allah berkuasa untuk menciptakan sesuatu yang seperti ini sepuluh kali atau seratus kali atau seribu kali. Sebab alam raya ini atau jagat raya ini maha luas dan tidak bisa diperkirakan dengan ilmu pengetahuan. Dan kebetulan yang hadir di sini adalah saudara Ustadz Abdurrahman Syahab, seorang ahli dalam soal ini, soal ahli dalam ruang angkasa, Saudara nanti saya kalau saudara masih suka mendengar saya akan persilahkan Ustaz Abdurrahman untuk sedikit memberi eh, pandangan tentang as-samawat. Bahkan beliau ada satu buku namanya apa? Tafsiran as-samawat. Tafsiran as-samawat. Saudara nanti akan terpesona betul membaca itu galaksi-galaksi. Bagaimana jarak antara satu dengan satu, kita dengan satu bintang misalnya Jauhnya kita dengan dia sampai 6 miliar tahun cahaya. Ini 6 miliar tahun cahaya itu artinya kecepatan 300 ribu kilo per detik. Kita bisa sampai ke satu bintang itu 6 miliar tahun cahaya. Bayangkan ini bagaimana besarnya, bagaimana luasnya. Dan Allah yang sudah mengadakan jagat raya seluas itu dan cakrawala yang tidak terbatas seluas itu Apakah tidak berkuasa untuk membuat lagi seperti itu seratus kali atau satu sekedarnya? Kebetulan beliau di sini. Jadi saya harap Ustaz Abdurrahman berkenan untuk memberikan sedikit tentang apa yang dikatakan galaksi-galaksi dan langit serta bintang-bintang. Bagi saya sementara saya waktu dan penghargaan yang diberikan kepada saya <coughs> terhadap pertanyaan tadi yang menanyakan bahwa orang yang paling miskin di surga di akhirat nanti kekayaannya adalah 10 kali bumi ditambah itu lagi satu lagi jadi 11 kali bumi orang yang paling miskin di, di akhirat kekayaan surganya adalah 11 kali dunia lalu pertanyaan tadi bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa jannah itu luasnya seperti bumi dan tujuh lapis langit <clears throat> tentang lapis langit lapis langit pertama yang disebut dalam, dalam Al-Quran itu ialah apa yang dikenal oleh manusia sekarang sebagai alam semesta atau jagat raya Hadirin sekalian, mungkin hadirin akan kaget kalau saya katakan bahwa bintang yang ada di langit itu sudah tidak terhitung lagi banyak. Seorang sarjana besar Inggris bernama Sir James James pernah berkata bahwa tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa jumlah bintang-bintang di langit itu sama seperti jumlah pasir yang terdapat di sepanjang pantai lautan di seluruh dunia. Itu jumlah bintang di langit. Sekarang apakah bintang itu? Bintang itu sebenarnya tidak lain daripada seperti matahari. Ini sebuah bola api yang besar sekali dan panas. Bintang yang paling dekat dengan dunia kita adalah matahari. Jadi matahari itu adalah bintang yang terdekat dengan Bumi atau dengan bumi kita. Sebaliknya bintang-bintang di langit itu kan adalah matahari-matahari juga. Bintang-bintang berkelap-kelip kecil-kecil malam hari yang kita lihat itu adalah sebenarnya matahari-matahari yang jauh daripada kita. Sekarang mari kita lihat betapa berapa besarnya matahari kalau dibandingkan dengan bumi. Matahari itu demikian besarnya sehingga bisa menelan atau bisa dimasukkan ke dalamnya 8 juta biji bumi. Jadi 8 juta biji bumi itu masuk dalam matahari. Karena garis tengah matahari satu setengah eh, satu juta satu eh, satu juta empat ratus ribu kilometer, kira-kira tiga kali jarak bumi bulan. Jarak bumi bulan itu berkali-kali tiga kali itulah garis tengah matahari. Dan matahari itu bisa dimasukkan ke dalamnya 8 juta biji bumi. Padahal matahari itu kalau kita pergi ke satu bintang, kita akan melihatnya seperti bintang kecil berkelap-kelip. Malam hari ini kita bisa melihat bintang yang banyak berkelap-kelip kecil-kecil padahal bintang itu bisa besar semua seperti matahari. Masing-masing bintang itu bisa menelan jutaan biji bumi. Sehingga kalau Tuhan menjadikan surga sebesar matahari, maka itu sudah cukup untuk berapa ribu manusia. Kalau satu manusia diberi 10 bumi. Karena satu matahari bisa menelan 8 juta bumi. Kemudian ada lagi bintang-bintang yang besar seperti bintang Arcturus misalnya. Bintang Arcturus ini bisa menelan 8 juta biji matahari. Jadi bintang telusu bintang yang merah malam hari, ke dalam bintang ini bisa dimasukkan 8 juta biji matahari. Kemudian ada lagi bintang Epsilon Auri itu bisa menelan 8 miliar matahari. Dan bintang itu dengan mata kita lihat dari bumi berkelip-kelip seperti titik saja di tengah-tengah alam semesta ini. Dan alam, alam semesta ini benar-benar luas, maha, maha dahsyat. Sehingga dengan demikian dapat kita sadari, andaikan pun jannah itu besarnya seluas samawat dan ard ini kita sudah tidak bisa mengukurnya lagi. Manusia sendiri sampai sekarang kewalahan. Bahwa setiap kali membuat teropong yang besar senantiasa ditemukan bintang. Sampai di mana ujungnya bintang itu pada sampai hari ini tidak diketahui. Teropong terbesar di California yang garis tengahnya lima setengah lima setengah meter, jadi kaca kaca lensa itu lima setengah meter itu bisa mencapai bintang yang jauhnya 3 miliar tahun cahaya. Tapi kemudian dengan teleskop radio bisa dicapai sekarang bintang yang jauhnya 10 miliar tahun cahaya. Jadi bintang terakhir dengan teleskop teleskop radio itu dapat menangkap bintang sejauh 10 miliar tahun cahaya. Jadi sampai hari ini batas alam semesta itu masih belum diketahui oleh manusia. Itulah kira-kira dapat saya jawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan temukan sumbernya dari akhlaknya Islam dan akhlak para sahabat Rasulullah SAW. Sebab tasawuf itu menurut definisi yang Imam Syarani adalah akhlak. Bahkan beliau berkata, barang siapa yang lebih padamu akhlaknya, akhlaknya lebih indah, lebih tinggi daripadamu, maka dia tasawufnya lebih daripadamu. Ini akhlak. Jadi tasawuf itu akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak tadi, pembersihan dada. Jadi menghilangkan sifat congkak dan sombong. Tawadul, dan ada latihannya ini. Jadi kalau mau masuk grup tasawuf, ada syekhnya yang melatih, mendidik. Kan saya sudah bilang bahwa ada murid-murid yang datang dengan kepala yang penuh dengan kecombongan dan kecongkaan. Disuruh oleh gurunya pergi ke pasar untuk ngemis. Disuruhnya untuk membersihkan WC, maaf-maaf. Supaya sifat congkak tadi hilang. Baru diajar. Sebab agama ini tidak bisa diterima oleh satu orang yang kepalanya penuh dengan kesombongan. Yang pertama mengatakan sombong, yang pertama mendemonstrasikan sombong dan kecongkaan dan keakuan adalah iblis. Ana, apakah saya mesti sujud? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari dari api dan ciptakan Adam dari tanah. Apakah aku pantas sujud kepadanya? Ini kecongkaan. Jadi tasawuf menghilangkan kesombongan, menghilangkan akhlak dusta, menghilangkan kepikiran, tapi juga menghilangkan keborosan, tengah dan normal dalam segala-galanya. Akhlak yang buruk menurut ahli tasawuf 91 macam. Dan ini harus kita bereskan. Kalau beres itu sudah ada tasawuf. Kalau perlu tidak usah pakai nama tasawuf. Jadi nama tidak usah dipertengkarkan dan perdebatkan. Dan yang penting isinya Isinya adalah itulah yang saya sebut tadi. Dan itulah sebenarnya tafsiran daripada ahli tasawuf. Juga Al-Ghazali menafsirkan itu akhlak. Kemudian apakah bisa orang tasawuf itu mengalahkan komunis? Ya subhanallah. Justru orang tasawuflah yang bisa mengalahkan komunis. Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak ada tasawuf. Sebab tasawuf itu adalah kekuatan, kesabaran. Orang yang sudah biasa melatih nafsunya untuk tidak makan sesuatu yang disayangi. Padahal itu halal apalagi mencegah nafsunya daripada yang dilarang. Kalau orang sudah bisa minta sesuatu yang ridhonya Allah SWT daripada sesuatu yang dilakukan, apalagi yang lain-lain. Jadi orang yang mati, yang mempersambungkan nyawanya di medan perang adalah orang-orang ahli tasawuf. Malik ibn Dinar, benggolan tasawuf, mati di medan perang. Di Rum, waktu dia perang dan melawan Rum. Dan ahli-ahli tasawuf lah yang keluar dengan senjatanya karena dia beriman bahwa jannah ini di hadapannya betul-betul. Masyarakat nah, muslimin sebetulnya itulah yang yang yang diharapkan bisa. Tapi orang-orang seperti orang-orang sosialis, orang sekularis itu tidak akan bisa melawan lawannya. Apalagi kalau dia muslim. Muslim pakai sekularis ini daya kekuatannya, ketik dayanya tidak ada. Ya contohnya orang-orang yang mengikut aliran sosialisme di Syria di mana kalah sama Yahudi yang rodok ya sosialis tetapi rodok agamis lah. Jadi saudara-saudara, warak dan tasawuf itu membawa orang lebih ditakuti orang, lebih mempunyai aibah. Sehingga senjata kadang-kadang bisa mati, tidak bisa bergerak karena dayanya iman dan roh yang suci yang bersih. Nah, inilah sebenarnya tasawuf. Wa amma uzlah yang dikatakan nyepi, itu ahli tasawuf memakai uzlah bukan untuk selama-lamanya. Uzlah adalah sesuatu yang dipakai untuk seperti penyucian jiwa saja. Seperti truk yang dibongkar mesinnya. Sebab ini truk sudah dipakai Jakarta Banyuwangi, Jakarta Banyuwangi sekarang ditaruh di satu kantuk apa Karasya diturunkan mesinnya, dicuci. Yang mana busi karakter diganti, yang mana ini kurang sereti-sereti sekrupnya. Ini namanya bongkar mesin. Ahli tasawuf menganggap bahwa manusia yang berkecimpung di dunia terus-menerus, berhadapan dengan soal-soal dunia terus-menerus, ini satu waktu perlu diistirahatkan. Dimasukkan di satu tempat di mana dia tidak melihat, tidak mendengar kecuali mendengar bacaan Qur'annya sendiri, mendengar solawatnya sendiri, dan mendengar dialognya sendiri dan munajatnya sendiri kepada Allah. Ini untuk sementara. Kemudian dia keluar lagi ke gelanggang masyarakat. Sesuai dengan firman Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Rabbi anzilni manzilan mubarakan. Ya Allah, masukkan aku di satu tempat yang penuh dengan barakah. Ini ahli tasawuf menganggap itu salah satu dari syarat pembersihan jiwa seorang yang ada noda-nodanya atau yang keruh perlu diendapkan kekeruhannya ini perlu uzlah sementara saudara-saudara <clears throat> uzlah juga perlu saya tidak semua orang uzlah nanti ada orang uzlah nyepi di tempat-tempat tertentu sehingga dia tidak keluar menjadi orang yang tambah imannya tetapi keluar sebagai orang gila dia nyepi kunang-kunang dia melihat sesuatu seperti lompat di hadapannya akhirnya dia takut-takut gila Nah, ini tidak tidak begitu yang dimaksud dengan al-uzlah ini. Terus saya kira cukup sekian. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Ya Rabbana tarabna bi annaka tarabna